nurin am yakni dari tetesan air nutfah sebagaimana sairil bashar sebagaimana seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari nutfah yakni dari dzurriyyatu Adam dari keturunan Adam alaihissalam Naam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an huwa khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari turab, dari tanah, kemudian dari nutfah, yakni dari tetesan air, dari pancaran air, yakni sperma. Thumma min alaqatin, kemudian berubah menjadi segumpal darah dan seterusnya ayat yang semisal dengan ini yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang proses penciptaan manusia yaitu ayah kita Adam alaihissalam min turab dari tanah dari utin dan keturunan-keturunannya adalah dari nutfah termasuk nabi kita Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam beliau dicipta dari nutfah bukan dari cahaya. Nam, sebagaimana telah terdahulu orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dicipta dari cahaya, maka itu mendustakan Al-Quran. Nam, lebih-lebih mengatakan, meyakini bahwa seluruh makhluk dicipta oleh Allah Ta'ala dari cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hadis yang palsu dan hadis yang makzub, yang dusta. Nah, sebagaimana diterangkan oleh para ulama kita. Di antaranya adalah Imam Al-Albani rahimahullahu taala, hadithun batil, hadithun makdzubun, hadith yang batil yang dusta yang mengatakan bahwa awal apa bahwa Allah taala menciptakan makhluk ini dari cahaya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, Barakallahu fikum. Maka demikian pula mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta dari cahaya ini juga tidak benar. Karena diingkari oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum di antaranya ayat yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan di sini dalam surah Ghafir dan ayat-ayat yang sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, yakni maksudnya Adam alaihissalam. Kemudian dari segum setetes pancaran air yaitu keturunan-keturunannya. Ya. <clears throat> Barakallahu fikum. Maka termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dicipta dari nutfah. Nam, dan ayat yang semisal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj. Di awal dari suratul Hajj, Ya ayuhan nas, In kuntum fi raibim minal ba'ath, fa inna khalaqanakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min murghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah ila akhir ayat bahwa hai segenap manusia jika kalian ragu akan hari kiamat hari kebangkitan maka lihatlah bahwa kami menciptakan kalian dari tanah, yakni Adam alaihissalam. Kemudian dari tetesan air sperma, yaitu keturunan-keturunannya. Lalu kemudian tetesan air nutfah itu berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, dan ada yang tercipta dan ada yang tidak tercipta. Yani ada yang hidup dan ada yang meninggal. Nah, apakah gugur setelah dia lahir meninggal atau gugur dalam kandungan? Maka di antara mereka ada yang mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia khususnya kaum kafirin yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari hari kiamat bahwa kalian itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada. Naam, maka kita merasakan dan menyaksikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia ini, pada diri kita dan pada manusia yang lainnya. Naam, maka jangan kalian mengingkari hari kebangkitan karena itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian kembali di hari kiamat daripada kehidupan yang kalian sedang jalani sekarang. Naam, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Huwalladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh, wa huwa ahwanu alaih. Naam, walillahil matalul a'la fis samawati wal ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai ciptaan. Ya, dialah Allah yang memulai segala ciptaannya. Huwallazi yabda'ul khalq tsumma yu'iduhu. Kemudian dialah Allah yang akan mengembalikan ciptaan itu. Wahwa ahwanu alaih dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. yani menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah daripada menghidupkan di awalnya. Ya. Kita dicipta oleh Allah dari awal tidak ada contoh. Lalu kita hidup seperti ini. Ya, tidak ada contoh sebelumnya. Dari tidak ada menjadi ada. Lalu kemudian ketika kita meninggal dunia dan Allah hendak menghidupkan kita kembali, itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya wa huwa ahwanu alaihi kata Allah dialah itu adalah lebih mudah bagi Allah subhanahu wa taala nah secara akal logika manusia mencipta dari tidak ada contoh kemudian menjadi ada dibanding dengan mengulangi kembali ciptaan yang sudah ada contohnya itu lebih mudah itu logika manusia ya lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala nah maka Allah hendak mengajak logika kita manusia yang kafirin yang ingkar kepada hari kiamat, ingkar kepada hari kebangkitan, maka lihat pada ciptaan diri kalian. Naam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan kalian telah menjalani hal itu. Ya, merasakan pada diri kalian dan melihat pada manusia yang lain. Maka mengapa kalian mengingkari hari kebangkitan? Naam, Barakallahu fikum. Ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan proses penciptaan manusia. Kemudian Allah ta'ala mengaitkannya dengan ya uh, orang-orang uh, yang mengingkari hari kebangkitan atau hari kiamat. Nah, dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Ya, sebagaimana dalam suratul haji yang telah saya singgung tadi di awal ayat, juga Allah Ta'ala menyebutkan ciptaannya seperti bumi. Ya Allah Ta'ala ciptakan bumi kering. Kemudian Allah turunkan air hujan. Menimpa bumi itu lalu bumi menjadi subur. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Tidakkah, bisakah kalian hidup dan mengambil manfaat kalau Allah Ta'ala tidak menurunkan hujan, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini? Naam. Ya, maka barakallahu fikum semua itu Allah taala mengingatkan kepada kita akan ciptaan-ciptaannya dan jenis-jenis ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beribadah kepadanya. Wa qad amara Allah taala nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaqula lin-nas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan pada seluruh manusia di dalam suratul kahfi qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. katakan wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia biasa seperti kalian aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanyalah sesembahan kalian adalah sesembahan yang tunggal yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala semata maka Rasul sallallahu sallam dalam ayat ini dan juga dalam hadis ucapan beliau alaihi salatu wassalam inna ma'ana basyarum mithlukum hanyalah aku adalah manusia biasa seperti kalian akan tetapi bedanya beliau adalah rasul yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum far rasul sallallahu alaihi wasallam basyarun mithluna binasil Quran beliau adalah manusia biasa sama dengan kita berdasarkan nas Al-Qur'an. Wa yamtazu bil wahyi alladhi akramahu Allahu bihi. Adapun beliau diistimewakan oleh Allah Ta'ala dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. alaihi salatu wassalam. Naam, itu bedanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW manusia biasa yang wajib beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak boleh ya diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Karena itu kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala walaupun beliau nabi dan rasul tetapi beliau manusia biasa yang wajib beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana kita semua sebagai umatul Islam nah wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh beribadah kepada selain Allah atau memperserikatkan Allah taala dalam ibadah-ibadah kita. Nah, walaupun perserikatan itu kepada malaikat, kepada para nabi dan rasul, dan kepada yang lebih-lebih kepada yang lainnya dari makhluk. Barakallahu fikum, maka demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa dicipta oleh Allah seperti kita semua, dicipta dari nutfah. Naam. Keliru orang yang mengatakan bahwa beliau dicipta dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Naam karena ini menentang nas Al-Qur'an dan juga nas hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau adalah hidup seperti kita kemudian meninggal dunia. Nah, dan beliau telah meninggal dunia barakallahu fikum ya sebagaimana manusia-manusia sebelum beliau, para nabi-nabi sebelumnya. Nah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti Nabi Isa alaihissalam diangkat di atas langit dan beliau belum meninggal dunia sampai hari ini dan beliau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di akhir zaman yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Allah taala ala kulli syai'in qadir. Allah taala berkuasa atas segala sesuatu apa yang Allah hendak lakukan. Maka Allah Maha mampu dan Maha berkuasa. Naam, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia barakallahu fikum. Ya. Dan orang-orang yang meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum meninggal dunia, maka ini keyakinan yang keliru, keyakinan yang batil. Naam, karena itu sangat jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala eh, Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, nam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang pada waktu itu karena para sahabat begitu sangat sedih, ya seakan-akan beliau tidak percaya kalau Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, maka ketika Umar atau Abu Bakar sedih siddiq radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada beliau ya dengan pernyataannya waman ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut siapa yang beribadah kepada Allah maka sungguh Allah maha hidup dan tidak akan mati ya waman ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu yamut ya barang siapa yang beribadah kepada Rasulullah SAW maka dia adalah manusia yang akan mati nah barakallahu fikum maka pada saat itu Umar bin Khattab ya tersadarkan dengan nasihat ya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam, maka Allah taala menyebutkan dalam Al-Qur'an innaka innahum mayyitun, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bahwa engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun akan mati. Naam, barakallahu fikum maka orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah belum meninggal dunia ini keyakinan yang batil. Naam. <clears throat> Wal ma'ruf min as-sirah anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalaqahu Allah biwasitati abawain wa ulida kama yuladul bashar. Kemudian kata beliau rahimahullah dan yang ma'ruf dalam sejarah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicipta oleh Allah melalui perantara dua ayah, dua orang tua ayah dan ibu beliau. Naam, yakni Abdullah dan Aminah. Ya, dan beliau dilahirkan dari keduanya. Ya, sebagaimana manusia yang lain dilahir, dilahirkan melalui ayah dan ibunya. Wa asabahul marab. Dan ini kita juga telah menjelaskan bahwa pendapat yang kuat dari tahqiq para ulama kedua orang tua Rasulullah SAW adalah kafir. Ya, sebagian menggunakan uh, logikanya dan akal ya akalnya bahwasanya tidak mungkin ya Rasul saw kedua orang tuanya itu kafir. Nah, sehingga mereka mengatakan itu kafir karena masih masa fatrah. Ya, masa kekosongan dari dalil atau dari uh, para nabi. Ya, sehingga mereka belum sampai hujjah, belum sampai nasihat sehingga keduanya kafir dan diberi uzur. Ya. Nah, maka Al-Imam Al-Albani rahimahullah membantahnya dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu kafir dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebagian riwayat yang sahih bahwa ya eh, orang tua beliau mendapatkan yakni siksaan api neraka. Naam, fa nasallallahu salamata wal afiyah. Barakallahu fikum karena sebab kekafirannya. Naam, maka kita merujuk kepada dalil-dalil yang sahih. Naam. Itu pendapat yang sahih dan dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwa kedua orang tua Rasulullah wasallam adalah kafir. <clears throat> kama yuladu al-bashar wa asabahu al-marad wal ju' wal atash wat ta'ab wa jurhun fi ghazwati Uhud. Rasulullah SAW juga ditimpa dengan sakit, rasa lapar, haus, kelelahan, luka, ya, dan beliau terluka dalam perang Uhud dan selainnya mimma yata'arradu lahul bashar dari hal-hal yang mungkin menimpa manusia ini. Maka mungkin pula menimpa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi beliau adalah Nabi Allah dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang paling afdal, yang paling utama dari seluruh manusia, dari seluruh para nabi dan rasul. nam sehingga beliau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Naam, wa qad amarana Allah Ta'ala bil iqtida' bihi fi qawlihi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan benar-benar Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran, yakni dalam suratul Ahzab pada ayat ke-21 yang masyhur barakallahu fikum firman Allah taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah benar-benar sungguh atas kalian ada contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kita wajib mengikuti beliau dan ini dalil yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an yang berulang-ulang kita nukilkan barakallahu fikum wajibnya mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Bahkan di dalam ayat ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti beliau. Naam. <clears throat> Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ah, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidaklah demi Rabbmu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka semua tidak akan diakui keimanannya. Ya hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang diikuti dalam segala urusan mereka fima syajara bainahum bahkan dalam seluruh perselisihan di antara mereka wajib menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang diikuti Naam, kemudian la yajidu fi anfusihim haraja, tidak boleh ada pada diri-diri mereka rasa sempit. Wa yusallimu taslima dan wajib berlapang dada, berserah diri menerima sepenuhnya. Naam, ini syarat dalam Eh, beriman dan mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, yaitu menjadikan beliau sebagai hakim, kemudian tidak ada rasa sempit dari apa yang beliau putuskan dan menerima dengan sepenuh penerimaan. Naam. Kemudian juga di dalam ayat Al-Mihna yang ma'ruf ya yang disebut dengan ayat ujian. Ya Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua apakah kita mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, maka ikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Attabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu juga Allah akan mencintai kalian. Nah, Barang siapa yang tidak mengikuti beliau, maka tidak akan diakui kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Ayuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang merintahkan untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali dan juga ditambah dengan mengikuti orang-orang salaf, ya para salaf dari kalangan para sahabat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian tabi tabi'in. nah, dan ini berulang-ulang kita jelaskan barakallahu fikum. Nah, selanjutnya ikhwani fidin wa akhwati fillah, kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan al-jihad wal wala wal hukum yaitu jihad dan loyalitas dan berhukum. <clears throat> Pertanyaan pertama terkait dengan pembahasan ini, ma huwal jihad wa ma hiya anwa'uhu wa ghayatuhu? apa itu jihad dan apa jenis-jenis dan tujuan daripada jihad. Maka jawabannya kata beliau rahimahullah, al-jihadu huwa zarwatu sanamid din wa wujubuhu muhattamun al qadirin wa naqisu anhu ma'al kudrati ala khatarin min dinihi. Jihad adalah merupakan puncak amalan dalam agama, dalam Islam Nah, dan kewajibannya adalah hal yang sudah jelas, sudah pasti bagi yang mampu menegakkannya. Adapun orang yang mengingkarinya padahal dia mampu atau meninggalkan jihad dalam keadaan dia mampu, maka dia di atas ancaman yang berbahaya terhadap agamanya. Nah, jihad darwatu sanamil Islam ini dalam hadis Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa darbatu sanamihi al-jihad. Bahwa pimpinannya segala urusan adalah Islam dan tiangnya Islam adalah salat dan puncak amalan Islam adalah jihad fisabilillah. Nah, karena dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan Islam ini seperti bangunan ya di atas uh, lima asas ya atau yang disebut dengan rukun-rukun Islam dasar yang paling pertama pondasinya adalah syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, itu pondasinya sebuah bangunan. Kemudian tiangnya dari bangunan itu adalah as-salah, salat. Ya. Kemudian atapnya dari bangunan itu bagian yang tertingginya adalah jihad fisabilillah. Ya, sehingga subhanallah begitu sempurna Rasulullah SAW mempermisalkan Islam ini ya seperti sebuah bangunan. Dan jihad adalah merupakan amalan yang tertinggi dalam Islam atau atapnya seperti atapnya sebuah bangunan. Nah, yang atap ini melindungi orang-orang yang di dalamnya, di bawahnya. Ya, maka itulah jihad. Ya, memberi perlindungan kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, dari kedoliman, dari serangan para musuh-musuhnya ya dengan jihad fisabilillah. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan jihad darwatu sanamil Islam puncaknya amalan Islam karena dia membutuhkan pengorbanan bukan saja waktu, harta, ya pikiran, tetapi pengorbanan jiwa sekalian, ya pengorbanan jiwa yakni kematian barakallahu fikum. Oleh karena itu dia amalan yang tertinggi dalam Islam atau darwatu sanamil Islam. Dan kewajiban jihad ini sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. <clears throat> Orang yang mengingkarinya tentunya ya keluar dari Islam ketika dia mengingkari kewajibannya. Adapun orang yang meninggalkannya dalam keadaan mampu, walaupun dia meyakini kewajibannya, maka dia ini dalam bahaya, ya, karena dia mendapatkan ancaman di dalam Al-Quran. Laknat dari para malaika, orang-orang yang diseru untuk berjihad, ya, tetapi dia tidak mau menegakkan jihad itu dalam keadaan dia mampu. Naam, wa qad ulama ka Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah anna al-amra yakhtalifu bihasbil istita'ah wa yusaru ila al-ayatil makkiyah min al-muwada'ah was-safh fil al halat halata fil muslimin يعني حسب التفصيل بالتدرج الذي لا يتحطم به كيانهم وقد أمر الله رسوله بالجهاد في مكة والمدينة فأمره في مكة بقوله فأمره في مكة بقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا Para ulama menyebutkan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa perintah jihad itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan barakallahu fikum dan kekuatan kaum muslimin ya itu semua menjadi perhitungan ya dalam perkara jihad uh, sabilillah ini jika barakallahu fikum keadaan kaum muslimun lemah ya dan musuh kuat ya maka pada saat itu ya kita tidak dianjurkan ya untuk keluar berjihad ya melawan kaum kafirin musuh-musuh Allah yang memiliki kekuatan dalam keadaan kita tidak dalam keadaan kita lemah ya sehingga uh, membutuhkan barakalafikum uh, e, persiapan ya dan pelatihan sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Naam. Wa'iddu mastata'tum min quwwah Ya, ya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum persiapkan di antara kalian ya kekuatan Naam dan dari kuda-kuda yang terlatih ya yang dengannya kalian melarikan musuh Allah dan musuh-musuh kalian yakni kaum kafirin. Naam, maka Allah taala memerintahkan untuk melakukan apa? persiapan jihad, Nah, juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk berjihad di Mekkah dan juga di Madinah. Ya. Dalam perintah Allah taala di dalam surah Al-Furqan pada ayat 52, "Wajahiduhum bihi jihadan kabira." Ya, dan berjihadlah kepada mereka dengannya dengan jihad yang besar, yakni bil Quran. Ya, di sini jihad dengan dakwah. dakwah Dakwakan menyampaikan Al-Quran. Barakallahu Oleh karena itu jihad itu ber, bertingkat-tingkat. Ya. Nah, pada saat di Mekah, Rasulullah SAW bersama para sahabat masih lemah, ya, belum memiliki kekuatan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak memerintahkan untuk jihad dengan pedang. Nah, akan tetapi ketika di Madinah setelah hijrah dan Rasulullah SAW bersama kaum muslimun, ya para mujahidun, para sahabat telah memiliki kekuatan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat untuk keluar berjihad ya yakni dengan pedang fisabilillah. Nah, maka jihad itu bertingkat-tingkat barakallahu fikum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya seperti Igothatul Lahfan dan yang lainnya. Nah, bahwa jihad itu bertingkat-tingkat. Nah, jadi diantara jihad itu adalah ada namanya jihadun nafs. Ya, di sini Syekh menyebutkan uh, bahwa jihad itu arbatuan anwa, ada empat jenis. Ya, ada jihad syaitan, ada jihadun nafs ada jihadul kufar, ada jihad munafiqin. Ya, jihad syaitan, yakni jihad melawan syaitan. Ya. Syaitan senjatanya ada dua. Ya, yaitu syubhat dan syahwat. Ini senjata syaitan. Ya, dan kita tidak mampu untuk menangkal senjata syaitan berupa syubhat ini melainkan dengan ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar barakallahu fikum sehingga kita bisa selamat dari senjata syaitan yang lebih berbahaya daripada senjata syahwat yaitu syubhat. Naam. Barakallahu fikum dan senjata syahwat kita tidak bisa selamat kecuali dengan apa? kekuatan iman. Barakallahu fikum yang dibangun di atas ilmu tadi. Naam. Maka ini jihad melawan syaitan. Nah, adapun jihadun nafs yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah menuntut ilmu yang terkandung dalam suratul asr. Menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, kemudian mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Itu jihad an-nafs. Naam. Maka ini harus ya lebih dahulu daripada jihad dengan pedang ya melawan kafirin. Harus lebih dulu. Kita berjihad kepada syaitan, kemudian berjihad terhadap diri sendiri dengan menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya dan bersabar di atasnya. Nah, kemudian setelah itu kita dan diantara bagian dari jihadun nafas ini setelahnya adalah jihad munafikin. Jihad munafikin itu dengan al-ilm, ya, dengan lisan. Karena mereka menyembunyikan kekufuran. Ya, menampakkan keislamannya sehingga kita jihad melawan orang munafikin dengan bayan, dengan lisan, dengan penjelasan, dengan ilmu, barakallahu fikum dengan dakwah. Nah, kemudian terakhir adalah jihad kafirin, yaitu dengan pedang, dengan senjata. Ya, maka ketika urutan-urutan ini ditempuh, maka insya Allah Taala Allah Subhanahu Wa Taala akan mewujudkan janjinya. Ya, akan mewujudkan janjinya barakallahu fikum sebagaimana yang Allah uh, jelaskan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah. Janji Allah, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya, intan surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong pula kalian dan mengukuhkan telapak-telapak kaki kalian. Nah, maka menolong Allah Ta'ala adalah menegakkan agamanya. Ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka apa yang kita saksikan di zaman sekarang para mujahidin banyaknya kaum muslimun yang berjihad, berjihad ya tetapi justru tidaklah menghasilkan kecuali keterpurukan, ya kekalahan bahkan kehinaan waliyadubillah seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita di banyak negeri. Ya, Nah, karena mereka berjihad di atas kejahilan, di atas ilmu yang batil, ya di atas keyakinan yang menyelisihi, menyeleweng dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka kekalahan demi kekalahan. Dan itu tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala sampai mereka mau bertobat dan rujuk kepada Islam yang benar. Nah, dan itu uh, ancaman ya dalam hadis yang Rasulullah SAW telah sabdakan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa al jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila al awal. Nah, dalam riwayat ila amril atiq. Ya, kalau kalian melanggar-melanggar agama Allah, jual beli dengan riba, kalian memerintah dengan zalim, Kalian lebih mengutamakan dunia-dunia kalian, meninggalkan jihad, takut untuk berjihad, maka Allah akan timpakan kerendahan dan kehinaan pada kalian, tidak akan dicabut oleh Allah Ta'ala sampai kalian mau kembali kepada agama yang pertama. Ya, ila dinikum ya al-awwal ila al awwal yakni agama yang pertama yakni yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Nah, maka itu yang terjadi pada saudara-saudara kita kaum muslimun. Nah, mereka berjihad di bawah kepemimpinan Ikhwanul Muslimin, Ikhwanul Muflisin, ya. Dan segala jenis-jenisnya, pecahan-pecahannya. Ya, Hizbut Tahrir, kemudian sekarang HTS, ya, HIA, apa itu? Tahrir, Syria. Nah, semua itu adalah pemikirannya Ikhwanul Muslimin yang diwarisi dari Hasan Al-Banna Sayyid Qutub yang di zaman sekarang adalah Yusuf Al-Qardawi, al mauduri dan yang lainnya, tokoh-tokoh Islam yang dikenal di dunia Islam, semua mereka memiliki pemikiran ikhwanul muslimin yang selalu memimpin jihad di mana-mana dan selalu mengalami kekalahan, kekalahan, naam kerusakan, kematian dari kaum muslimin, naam yang tidak berdosa, mereka semua dibinasakan. Karena sebab kaki tangan mereka ini tadi para tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, ya, ISIS, ya, eh, Jamaatul Nusrah, Jamaatul Islam dan selainnya. Ya, dari jamaah-jamaah Ikhwanul Muslimin yang apa? memiliki fikrah uh, khawarij, ya, memberontak kepada penguasa dan juga sekaligus mengumpulkan keyakinan sufi, ya, tarekat sufiyah. Bagaimana Allah Ta'ala mau menolong? Bagaimana Allah Ta'ala mau melepaskan dari kerendahan kehinaan itu? Tidak akan mungkin barakallahu fikum karena itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, maka hendaklah kaum muslimun memahami hal ini. Ya, untuk kembali kepada para ulama yang ma'ruf, para rabbaniyin ya kepada para ulama yang dikenal sebagai ulama-ulama yang jujur dalam mendidik umat ini, bukan ulama-ulama su, ya ulama-ulama yang jelek yang memberi fatwa kepada para pemuda untuk berjihad di atas pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan tadi. Ya. Dan semua mereka sama, ya, saya Kutub ini yang paling dipanuti juga oleh umatul Islam di dunia Islam. Naam, yang memiliki kitab tafsir fi dhilalil Quran. Memiliki akidah sufiyah, ya. Akidah yang rusak barakallahu fikum, maka hendaklah kaum muslimun memahami hal ini. Naam. <clears throat> Iya, juga saya ingatkan bahwa banyak tokoh-tokoh di zaman sekarang yang berpakaian sunnah, ya, berpakaian salaf ahlus sunnah, namun mereka memiliki pemikiran ikhwanul muslimin. Ya, seperti Salman al-Lauda, ya Safar Hawali, Ait al-Qarni yang memiliki kitab La yang para ulama menjelaskan tentang mereka ini dan uh, pernah menjadi tahanan politik di pemerintah kerajaan Arab Saudi. 6. Barakallahu fikum setelah mereka keluar dan kembali menyebarkan pemikiran-pemikirannya banyak pemuda-pemuda ahlus sunnah yang terpengaruh ya bahkan dai dai sunnah yang terpengaruh dengan pemikiran mereka sehingga menganjurkan untuk jihad tanpa merinci ya jihad ke Palestina jihad ke Afghan dan lain sebagainya tanpa ada bimbingan ulama tapi bimbingan tokoh-tokoh tersebut wallahu alam bisawab ini penting untuk kita kembali kepada kitab para ulama dalam menjelaskan hal tersebut dan ini tertulis barakallahu fikum di kitab-kitab para ulama seperti Syekhona guru kami Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah taala dan para ulama-ulama kita di Madinah ataupun di Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi apa yang saya sebutkan ini bukan dari pribadi saya, saya membaca di kitab-kitab para ulama kita. Wallahu alam bisawab dan ini bahayanya daripada kelompok Ikhwanul Muslimin dan pecahan-pecahannya. Nah, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.